Beliau memberikan banyak contoh seperti makan riba, makan makanan yang haram, hilah, mencari peluang memakan harta haram seolah-olah dengan cara halal seperti orang Yahudi yang seolah-olah taat tidak mau mencari ikan di hari Sabtu padahal sebetulnya itu cuma hilah ini pun dilakukan oleh umat ini kaum muslimin mengikuti orang-orang Yahudi Kemudian menegakkan hukuman hanya kepada orang-orang miskin, orang-orang rendah, orang-orang yang tidak berpangkat. Ini pun meniru kebiasaan orang-orang Yahudi. Nabi menyaksikan orang-orang Yahudi mengarak-arak seseorang sambil wajahnya dicoreng-moreng. Nabi bertanya, apakah uh, begini caranya menghukum di antara kalian? Kenapa ini? Dijawab berzina. Apakah betul berzina itu menurut Taurat hukumannya seperti ini? Mereka jawab, ya betul seperti ini. Setelah dibuka Tauratnya ternyata rejam. Kenapa? Karena dia orang terhormat karena dia orang bangsawan, dia orang kaya raya. Kalau yang berzina orang miskin, orang rendahan akan dicambuk, akan diracam. Kemudian tahrif, merubah-rubah kalimat Allah. Ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan akhirnya juga dilakukan oleh umat ini. Beliau mencontohkan hittah dirubah menjadi hintah diikuti oleh umat ini istawa dirubah menjadi istaula. Maka Ibnu Qayyim mengatakan nunnya Yahudi sekarang menjadi apa? Lamnya Jahmi. Orang Jahmi ya yang juga diikuti oleh Asy'ariyah Maturidiyah bahwa istawa bersemayam dimaknai istaula menguasai. Rasulullah alaihi salatu wassalam, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak pernah memahami istawa dengan menguasai. Tapi istawa adalah bersemayam. Istawa adalah bersemayam, Rasul tahu apa bersemayam. Para sahabat juga tahu apa itu bersemayam. Sebagaimana Rasul dan para sahabat juga tahu apa itu tangan, apa itu wajah, apa itu betis, apa itu telapak kaki yang dinisbatkan kepada Allah, tidak pernah ada pertanyaan para sahabat, maksud betis di situ apa ya Rasul? Maksud bersemayam di situ apa ya Rasul? Maksud wajah di situ apa ya Rasul? Berarti Rasul dan para sahabat memahami wajah ya wajah, tangan ya tangan, bersemayam ya bersemayam, turun ke langit dunia ya turun. Begitu. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang Jamiyah Asyari, Asyariyah, Maturidiyah yang mengatakan yang dimaksud tangan adalah kekuasaan, yang dimaksud wajah adalah ridha Allah dan seterusnya dan seterusnya yang tidak pernah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, pembahasan berikutnya apakah ucapan Nabi di atas itu khobar apa uh, tahdzir. Ya, mari kita ikuti pembahasan beliau. فإذا تأملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجدته مطابقا للواقع jika engkau perhatikan ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka engkau akan dapati hal-hal yang sudah disabdakan oleh Nabi ternyata terjadi di umat ini. Ya makan riba, yang makan barang yang haram, ya berhilah, ya menegakkan hukuman hanya kepada orang-orang kecil, merubah-rubah ayat Allah, makna dari ayat-ayat Allah, itu terjadi hari ini. Semuanya yang disebutkan tadi, tidak ada yang belum terjadi, sudah terjadi semua. Ya. La tattabi'unna sunana man kana qablakum Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Walakin yabqan nadar akan tetapi timbul permasalahan timbul pertanyaan hal hadzal dari litahdzir aw lil iqrar apakah sabda nabi tadi merupakan tahdzir merupakan peringatan atau merupakan ketetapan bahwa kalian memang harus seperti itu kalian umatku memang mau nggak mau harus seperti itu seperti faham Jabariyah. Faham Jabariyah seperti itu. Orang yang berzina dikatakan memang dia harus berzina. Orang yang minum khamar dikatakan memang dia harus minum khamar. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Memang dia harus berzina, memang dia harus minum khamar, memang dia harus berjudi. Sementara yang sholat, yang puasa dikatakan memang dia harus puasa, harus sholat, dan seterusnya. Jadi manusia betul-betul robot, tidak punya kehendak, Tentu ini sesat dan menyesatkan. Buat apa Allah menyuruh dan melarang kalau manusia itu seperti robot? Buat apa Nabi menyuruh para Umar, menyuruh kepada seluruh sahabat kita semua, kita disuruh beramal, i'malu i'malu fa kullukum muyassarun. Beramalah, beramalah karena setiap kalian dimudahkan untuk beramal terhadap catatan yang telah Allah tulis. Ah, beliau memberikan jawaban. Apakah tahzir apa ikrar? La syakka annahu litahzir. Tidak syak lagi, tidak diragukan lagi bahwa itu tahzir. Itu peringatan, itu larangan. Walaysa lil iqrar, bukan ketetapan. Berarti tahzir. Artinya, sebetulnya Nabi mengatakan, jangan kalian mengikuti umat-umat sebelum kalian Jangan makan riba, jangan makan hal yang haram, jangan menegakkan hukuman hanya kepada orang miskin, jangan merubah-rubah ayat Allah dan seterusnya. Pada hakikatnya seperti itu. Tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berbuat maksiat. Kalau itu takrir ketetapan, berarti beliau menyuruh kita berbuat maksiat. Fala yakulu ahadun sa'ahsadu wa sa'akulur riba وسأعتدي على الخالق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك Tidak mungkin orang yang waras, seorang mukmin yang waras mengatakan, saya harus hasad, saya harus makan riba, saya harus merubah kalimat-kalimat Allah, saya harus ini, harus itu, karena Nabi bersabda seperti itu. Tidak mungkin seorang mukmin yang waras mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi sekali lagi, litahdzir laisa lil iqrar. Memperingatkan bukan menetapkan. Faman qala dzalik fa inna naqulu lahu akhta'ta. Maka jika ada orang mengucapkan seperti tadi, memang kita harus begini. Memang kita harus makan riba, memang kita harus menakwil-nakwil ayat Allah, karena memang itu sudah disabdakan oleh Nabi, dinubuatkan, diramalkan. maka kita katakan ah, akhta'ta engkau telah berbuat salah engkau telah berbuat keliru lianna qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu litahdhir karena ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak syak lagi bahawa itu adalah tahdhir peringatan walihada, hadza qala sahaba al yahud wal nasara oleh karena itu Eh, para sahabat bertanya, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Kan simbol keburukan. Yahudi dan Nasrani adalah simbol keburukan. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan satu-satunya jalan bagi kaum muslimin untuk meraih kejayaan kemenangan apa? Selisihi Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani adalah simbol keburukan. Ya, kalau Buddha, Hindu, kaum musyrikin sudah jelas ya, Yahudi dan Nasrani. Dan secara dalil memang kita didahdir untuk tidak mengikuti Yahudi dan Nasrani dan itu kita minta kepada Allah 17 kali dalam sehari semalam minimal. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Itu kita ulang-ulang 17 kali dalam sehari semalam. Berarti menyelisihi Yahudi dan Nasrani adalah perbuatan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar. Al-Haq Al-Kabir. Menyelisihi Al-Yahud wan Nasara. Berarti sebaliknya mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani adalah kebatilan yang luar biasa yang pada akhirnya bisa berujung dengan kekufuran mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dan hari ini kaum muslimin eh, kita saksikan mengikuti Yahudi dan Nasrani dalam uh, ibadahnya, dalam akidahnya, dalam pakaiannya, dalam muamalahnya. Sebagian kaum hisbiyin, harokiyin hanya melihat dalam hal pakaiannya saja, ekonominya saja, ya peradabannya saja. Adapun ibadahnya tidak, ini keliru. Ini keliru, keliru besar. Bahkan peribadatannya, bahkan akidahnya. Mereka hanya melihat, lihat pakaian yang dipakai oleh kaum muslimin hari ini, mengikuti Amerika, Yahudi dan Nasrani. Lihat perekonomian yang dilaksanakan oleh kaum muslimin hari ini, mengikuti Yahudi dan Nasrani. Itu betul. Tetapi tidak berhenti di situ. Ibadahnya. Kan Nabi mengatakan, Sholatlah pakai sendal. Uh, Jangan mengikuti orang Nasrani yang tidak pernah sholat pakai sendal. Mana sunnah ini? Ya, bahkan antum sholat mayat di lapangan, sepatu belum dibuka, sendal belum dibuka. Apa kata kaum muslimin? Enggak sah. Ya, sendal najis pakai sholat. Ini terjadi. Mereka tidak faham bahwa sholat memakai sendal bagian dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yeah uh, salat uh, puasa dengan makan sahur. Nasrani tidak pernah makan sahur yang sangat besar bahkan uh, sesuatu yang terbesar di dalam ibadah ini membikin tempat ibadah di atas kubur. Ini perbuatan Yahudi dan Nasrani. Beralih sekarang menjadi perbuatan kaum muslimin, kelakuan kaum muslimin. Lihat kaum muslimin hari ini. Ya, jangankan di daerah-daerah di pelosok pelosok di Jakarta ini menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, mengubur mayat di masjid. pelakuan siapa ini Yahudi dan Nasrani? Ya. Ah, maka sekali lagi kaum muslimin ternyata mengikuti Yahudi dan Nasrani bukan hanya pakaiannya, bukan hanya eh, tahun baruan saja, bukan hanya eh, model-model uh, rambutnya, penampilannya, tetapi dalam ibadahnya, bahkan dalam akidahnya. Orang yang meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mendekatkan diri kita kepada Allah mengikuti kaidah siapa Nasrani. Hari ini tarekat-tarekat sufiyah meyakini seperti itu. Kita bisa dekat kepada Allah lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat. Kita sebut-sebut nama beliau bijahi Rasulullah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan saudara-saudara kita. Torekot-torekot sofia dan banyak sekali hari ini di negeri kita ini mengucapkan ucapan-ucapan itu bijahi Rasulullah ya Allah dengan keagungan Muhammad Rasulullah agithna agithna tolonglah kami tolonglah kami turunkan hujan minta kepada Allah lewat perantara zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat bisa dipakai namanya, bisa disebut-sebut namanya untuk tujuan tertentu. Apa istilahnya? Eh, tawassul wasilah yang batil. Karena beliau sudah wafat. Hari ini Thumma naqulu lahum aydan. Kemudian kita juga katakan kata beliau, "Inna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara bi asya'a sataqa." Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan sesuatu yang akan terjadi. Apakah ketika beliau mengkabarkan otomatis menyuruh? Kan tidak. وما ذلك أخبر بأنها حرام بنص القرآن bersamaan dengan beliau mengkabarkan akan terjadi sesuatu, beliau juga mengatakan bahwa itu haram. Maka sebagian ulama yang memperbolehkan wanita-wanita uh, eh, apa bo boleh bersafar tanpa mahram itu dengan salah satu hadis bahwa akan berjalan seorang wanita dari Son'a sampai Hadramaut aman sendirian. Berarti kan tanpa mahram. Berarti boleh karena itu sabda Nabi. Ya tidak, itu khabar. Itu bukan pernyataan beliau bahwa itu boleh semata-mata khabar. Kan banyak khabar dari beliau akan terjadi begini begini begini, tapi itu haram akan ada wanita yang melenggak-lenggok ketika berjalan, berpakaian tapi telanjang, rambutnya seperti punuk unta. Ya. Ah, wanita seperti ini tidak akan mencium aroma surga. Apakah wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok rambutnya seperti punuk unta berarti halal? Tentu tidak. Tentu kita semua sepakat memahami bahwa itu tetap haram. Maka ucapan Nabi tadi sekedar khobar. Bukan memperbolehkan. Ya. Wa min dhalika annahu akhbara anna ar-rajula yukrimu zawjatahu. Di antaranya Nabi mengkabarkan bahwa kelak akan ada seorang laki-laki yang akan memuliakan istrinya memanjakan istrinya, memberi apapun yang diminta oleh istrinya, saking cintanya kepada istrinya, wa uku umbahu, sementara dia durhaka kepada ibunya, bakhil pelit kepada ibunya, tidak menghormati ibunya, ini terjadi. Kita saksikan waliyadu billah kalau itu terjadi pada diri kita. Saking cintanya kita kepada istri kita, tentu kita semua e, cinta kepada istri kita. Tapi jangan gara-gara cinta kepada istri, kita lupakan ibu kita, kita durhaka kepada ibu kita, kita menangkan istri kita, ini haram. Istri tidak akan sanggup menggantikan ibu. Maka jika istri merengek-rengek minta sesuatu, kata ibu kita jangan, maka wajib bagi kita mentaati ibu kita. Istri dan siapapun tidak sanggup menggantikan ibu kita. Ya, tidak ada manusia seperti ibu kita. Nabi ditanya, siapa oh, manusia nomor satu bagi seorang laki-laki? Beliau menjawab, ibunya. Ibunya. Siapa manusia nomor satu bagi seorang wanita? Beliau menjawab, suaminya. Ya, ah, ini terjadi. Dan sekali lagi, ini haram. Bukan ketetapan Nabi bahwa ini boleh. وأخبر أن الإنسان يعصي أباه ويدني صديقه Beliau juga mengkhabarkan bahwa akan ada manusia yang akan oh, bermaksiat kepada ayahnya, durhaka kepada ayahnya, tidak menghormati ayahnya, tapi bersamaan dengan itu dia akrab sekali dengan temannya. Dia menyenangkan temannya, dia traktir teman-temannya, dia beri teman-temannya, tapi ayahnya dia lupakan. Ini pun ada. Ada seperti ini. Mungkin ada di kiri kanan kita waliyadzubillah. Wahada laisa bijaizin binasil Quran. Ini tidak boleh, ini haram dan nas Al-Quran. Ya. Jangankan durhaka, jangankan bakil, jangankan menyakiti, mencaci maki. Wala takullahuma uffin mengucapkan of saja. Ucapan paling ringan yang tidak disukai oleh orang tua, of haram kita ucapkan. Apalagi membentak, apalagi cacian, makian, sumpah, serapah, apalagi memukul, menendang, subhanallah. Mengucapkan ucapan of haram. Ahlus sunnah wal jamaah diawali oleh Rasul dan para sahabat adalah manusia-manusia yang sangat berbakti kepada orang tua. Lihat Abu Hurairah. Ya, lihat Abu Lihat Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ayahnya tokoh munafik. Berbakti luar biasa kepada ayahnya. Ya, manhaj ini mendorong seluruh kaum muslimin untuk semakin berbakti kepada orang tua. Jangan seperti firqah-firqah dola. Mereka ngaji, mereka belajar. Sepulang dari ngaji, mereka kafirkan ibunya, mereka uh, caci maki ayahnya, mereka ucapkan ucapan-ucapan kotor. Ahlu sunnah wal jamaah tidak. As-salaf mengajak kaum muslimin untuk taat menghormati ibunya. Ya. Lakin qasadat tahdhira min hadzal amal. Akan tetapi Nabi bermaksud dengan ucapan ini mentahdir, memperingatkan dari perbuatan itu. Jangan sampai kalian berbuat seperti itu. Jangan sampai engkau mati-matian berbuat baik kepada istrimu, kepada temanmu, ayah ibumu malah engkau lupakan, engkau tinggalkan. Rasanya kalau tidak bertemu temannya tiga hari saja sudah kangen bukan main. Ya, telepon, SMS, ibunya dibiarkan. Ayahnya lama berbulan-bulan tidak dikunjungi bahkan bertahun, ya dibiarkan. Sementara tidak ketemu temannya beberapa hari kangen. Ya, ini uh, yang ditahdir oleh Nabi alaihi salatu wassalam wa wujida fil umami sabiqati man yaqulu lil mu'minin inna haula'i ladallun kita dapati di umat-umat terdahulu ada orang yang berkata kepada kaum mukminin inna haula'i ladallun mereka itu orang-orang sesat ya umat-umat terdahulu mengatakan seperti itu mereka itu orang-orang sesat, mereka itu orang-orang sesat. Para pengikut Nabi, para pengikut Rasul, pengikut Nabi Muhammad SAW dikatakan sesat. Apa kata Abu Jahal Abu Lahab terhadap Rasul dan para sahabat sesat? ووجد في هذه الأمة من يقول للمؤمنين إن هؤلاء لرجعيون dan kita dapati hari ini manusia mengatakan kepada orang-orang mukmin yang taat Orang-orang mukmin yang menggigit sunnah dengan gigi geraham, orang-orang mukmin yang bertauhid tidak mau syirik, apa? Rajaiyun. Ya, fundamentalis, ekstremis. Ya, uh, tidak ngikutin kebanyakan. Apa eksklusif ya, tidak ngikutin yang umum. Kenapa mesti uh, apa? Uh, menyendiri khusus Kenapa tidak mengikuti yang umum-umum saja? Padahal dia mukmin-mukmin yang taat, yang berusaha menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, yang bertauhid, yang tidak akan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ya. Fal ma'asi laha aslun fil umami ala hasbi ma sabaq. Maka maksiat-maksiat yang ada hari ini punya asalnya, punya dasarnya, pada umat-umat terdahulu. Maka nggak ada yang baru. Apa maksiat yang baru? Ya, zina lama, minum khamer lama, berjudi lama, membunuh baru berapa tahun ada manusia, baru berapa tahun Adam diturunkan di muka bumi sudah ada membunuh. Ya, liwat, ya homoseks, lesbian dan seterusnya lama semua. Nggak ada yang baru. Ya, barangkali antum tahu yang baru apa? Oh itu kali yang baru bobol ATM kan baru dulu nggak ada. Ya sama nyolong-nyolong juga kan, mencuri kan. Ya teknisnya ya jangan eh, kalau teknis baru ya baru semua, bobol ATM lah, nipu di internet. Ya kalau teknisnya ya jangan dibahas. Intinya ya menipu, berbohong kan lama. Gitu ya. Walakin man waffaqahum lil hidayati ihtada akan tetapi orang yang ditolong oleh Allah dan Allah berikan hidayah kepada dia, maka dia akan mendapatkan hidayah. Siapapun dia, dimanapun dia. Ya, di tengah kampung maksiat, di tengah kampung bidah, di tengah kampung yang meraja eh, lela sirik di situ. Tapi seorang anak muda ditolong oleh Allah, maka pasti dia akan bertauhid, dia akan menggigit sunnah Nabi dengan gigi geram, dia akan taat kepada Allah. Kenapa dia ditolong oleh Allah? Lihat kita saksikan hal. Manusia yang berada dalam kegelapan kejahiliahan, tapi ditolong oleh Allah, dipelihara. Contoh besar Nabi Muhammad SAW apa yang ada di kiri kanan beliau, maksiat kejahiliahan, syirik, luar biasa. Tapi beliau ditolong oleh Allah. Ya, dijaga oleh Allah. Ada beberapa riwayat tentang itu secara fitrah. Ya, anak muda ingin senang-senang bersama dengan uh, temannya, ya, berjalan, mungkin remaja atau apa beliau ya. Uh, Allah bikin uh, beliau menunggu dan di situ beliau terkantuk, tertidur dan tidak jadi. Dijaga, ditolong oleh Allah. Ya. Maka intinya adalah pertolongan Allah. Maka usaha kita, kita belajar dan seterusnya itu setelah ada pertolongan. Pertolongan dari Allah yang kita harapkan. Maka mohon pertolongan, mohon pertolongan uh, sambil kita terus uh, berusaha untuk menjadi baik, mencari ilmu dan seterusnya. والحاصل أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة illa wajadta laha aslan fil الأمم sabiqah. Intinya bahwa engkau tidak akan mendapatkan satupun kemaksiatan di umat ini kecuali pasti engkau dapati kemaksiatan itu ada di umat-umat terdahulu seperti tadi zina, yang minum khamar, ya berjudi, yang mencuri, yang membunuh dan seterusnya, itu semua sudah ada di umat-umat terdahulu termasuk mentakwil-takwil ayat, merubah-rubah ayat Al-Qur'an dari tempat semula. Ini sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu al-Yahud dan Nasara. Ah, sebaliknya, wala tajidu ma'siyatan fil umam sabiqah tidaklah engkau dapati satu kemaksiatan di umat yang dulu illa wajadtalaha warithan fi hadhil ummah melainkan pasti engkau dapati pewarisnya di umat ini Umat dulu apa? Umatnya Nabi Lut berbuat dosa apa? Umatnya Nabi Nuh berbuat dosa apa? Umatnya uh, kaum Ad, kaum Samud, Bani Israel berbuat dosa apa? Ada semua di umat ini. Ada semua. Sampai sesuatu yang sangat aneh sangat ajib, sangat memalukan, sangat aib dan merinding kita mendengarnya. Apa? Berzina dengan ibunya. Berzina dengan ibunya kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika ada seorang Yahudi yang berzina Bani Israel yang berzina dengan ibunya, maka di antara umatku pasti ada yang akan berzina dengan ibunya. Dan hak salah satu Bani Israel sudah melakukannya dan pasti di kalangan umat ini ada yang melakukannya. Sengaja atau tidak, kita dengar atau tidak, yakin kita dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa di antara umat ini akan ada yang berzina dengan ibunya. Amma munasabatul hadis lil bab. Beliau sekarang membahas hubungan antara hadis yang terakhir, la sunana man kana qablakum dengan bab yang sedang beliau bahas. Ya. Bab yang beliau bahas adalah bab tentang uh, umat ini akan sebagian umat ini akan menyembah berhala. فلأنه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان فسيكون في هذه الأمة من يعبد الأصنام والأوثان jika umat-umat terdahulu itu menyembah berhala, menyembah patung, maka pasti di antara umat ini akan ada yang menyembah berhala, menyembah patung. Pasti. Pasti. Ya. Dan sekali lagi, kepastian yang disabdakan oleh Nabi bukan berarti menyuruh kita, tapi justru mentahzir. Karena kan tidak semua. Ya. Tidak semua la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum. Akan selalu ada di tengah umat ini di, dari awal adanya umat ini yaitu Rasul dan para sahabat diteruskan zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, immatul Arba dan seterusnya akan selalu ada at-taifatul mansurah, eh, al-firqatun najiyah, al buraba as-salaf, al-sunnah wal jamaah akan selalu ada. Walaupun sedikit dibanding yang lain, akan selalu ada. Tidak pernah ada satu tahun atau bahkan satu bulan, satu pekan, satu hari di mana At-Taifatul Mansurah tidak ada di muka bumi tidak mungkin. Akan selalu ada, tidak pernah putus. Adapun uh, yang lain mungkin pernah tidak ada. Walaupun sebetulnya khawarij itu dari pertama muncul terus ada, tapi tidak ada jaminan bahwa selalu ada. Mungkin pernah putus, nanti muncul lagi. Secara wakil kan seperti itu. Di zaman Abu Bakar muncul orang-orang yang mengaku nabi. Habis itu hilang. Hilang, muncul lagi. Hilang, ya. Ah, tahun 1900 sekian muncul lagi Mirza. Hilang. Ya. Ah, beberapa tahun yang lalu muncul lagi. Ya, siapa itu? Ya, ah, Sadek. Ah, nanti hilang. Adapun uh, ah, al firqatul Najiyah, Taifatul Mansurah tidak akan pernah putus, terus ada sampai akhir zaman, sampai yang terakhir mengikuti Muhammad bin Abdullah, pemimpin kaum muslimin hari itu yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi yang bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Qauluhu hazwal kudzati bil kudzah. Ucapan hazwal kudzah al kudzah. Uh, oh, Bimana muhadian sejajar, sepadan, sebesar, ya, atau sekecil. Karena memang kecil sekali. al kudzah itu, al kudzah eh, bulu, bulu yang ada di ujung anak panah kiri dan kanan. Ya, dan kudzah ini harus sama persis. Panjangnya, pen, uh, lebarnya, tipisnya. Sebab kalau beda sedikit saja, nanti kacau. Muktalan. Jalannya anak panah itu tidak tepat sasaran. Karena berat sebelah. Maka sama persis. Oleh karena itu diibaratkan oleh para sahabat, Nabi mengatur saf salat, barisan salat, seperti beliau mengatur anak panah. Sama persis. Jangan sampai ada serong kiri kanan dikit, depan belakang. Dikatakan seperti itu. Mengatur anak panah itu harus sama persis. Barangkali kita kurang memahami karena kita sehari-hari tidak akrab dengan anak panah. Ya, anak panah anak-anak, saya kira nggak ada nggak ada nggak ada kudzahnya yang kita dapatkan yang buat mainan doang kan. Akudzah nah, ini bisa membuat sejajar, bisa membantu orang memanah, bisa tetap tepat sasaran gitu ya. Dan ini kecil sekali, sedikit sekali. Hanya di ujungnya saja sedikit sekali. Ah, itu maksud dari Nabi. Sedikit demi sedikit. Hatwal kudza tibil kudza. Di hadis lain sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta Di hadis ini sebulu panah sebulu panah, sedikit sedikit sedikit sedikit. hatta lau dakhulu juhra dabbin ladakhaltumuh hingga ketika mereka Yahudi dan Nasrani memasuki lubang dob sering diterjemahkan dengan biawak tapi jika yang dimaksud adalah biawak yang di negeri kita ini ternyata biawak yang di negeri kita ini memakan uh, apa buas ya buas sedangkan yang dimaksud di sana memakan tumbuh-tumbuhan. Maka kalau ini disamakan sehingga dikatakan halal tidak tepat karena binatang buas yang memakan mangsanya dengan taringnya, dengan kukunya jelas haram. Jelas haram, dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sedangkan Khalid bin Walid dan beberapa sahabat di hadapan Nabi memakan dob. Memakan dob tentu halal karena Nabi membiarkan walaupun beliau tidak mau memakan maka tidak tepat kalau dob kemudian diartikan biawak lalu dimakan. Ya. Uh, untuk lubangnya mungkin di sini sedang membahas lubang biawak bukan daging biawak. Artinya jika Yahudi dan Nasrani itu masuk ke lubang dob, ya hadhil tu ta'kidum minhu sallallahu alaihi wasallam lil mutaba'ah ini merupakan penguat ini merupakan ucapan yang kuat bahwa umat ini betul-betul akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Fahujrud dobbi min juhur. Karena lubang-lubang dob itu adalah lubang-lubang yang paling kecil. Dibanding lubang-lubang yang bisa dimasuki oleh manusia. Ya, maka beliau mengatakan walau daqalu juhara asadin min babil aula maka jika Yahudi Nasrani itu masuk ke lubang singa, ya, maka kaum muslimin lebih masuk lagi, oh, lubang biawak aja masuk, ya. Padahal susah lubang biawak susah sekali, sangat susah. Susah kesan. Itu pun masuk bila bilain Apalagi lubang singa yang gedean, apalagi lubang ini, lubang itu, lebih masuk lagi ya perbuatan yang konyol, perbuatan yang nggak masuk akal, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang menghambur-hamburkan uang, waktu, tenaga, nggak ada manfaatnya. Kalau dilakukan Yahudi Nasrani, diikuti. Ya. Apa manfaatnya jam 12 malam keliling-keliling niup trompet? Apa manfaatnya? Harta, waktu, tenaga hilang. Gak ada manfaat sedikit pun ya desak-desakan dan seterusnya uh, macet ya kenapa nggak besok aja besok aja besok sepi ya nggak mau ah, ini lihat ini Yahudi ini apa bedanya sekarang dengan besok apa bedanya sama-sama malam dan nggak ada wahyu kecuali satu syawal dengan dua syawal satu syawal dengan tiga 30 Ramadan Nggak sah kita sholat Aid sehari sebelum satu Syawal, sehari setelah satu Syawal karena wahyu tegas jelas tapi niup trompet di malam 1 Januari, ya mana uh, dalil wahyu harus 1 Januari. Rokyu semua, itulah Yahudi. Dengan rokyunya, dengan akalnya. Akal yang sangat bertentangan dengan dalil. Ya. Mimbabil aula an nudkhilahu. Lebih pantas lagi, lebih jelas lagi untuk dimasuki oleh kaum muslimin jika masuk uh, lubang singa lebih besar dari lubang biawak فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل المبالغة Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal itu sabilil mubalaghah uh, sigot mubalaghah bersangatan bersangatan berlebihan kaidah dalam bahasa Arab ada seperti itu ini oleh karena itu tidak boleh kita artikan secara kaidah bahasa kita. Kalau secara kaidah bahasa kita barangkali uh, tidak benar. Lubang biawak kan tidak bisa dimasuki. Apa iya? Ah, ini si God mubalaghah dalam bahasa tertentu ada. Karena sekali lagi kita uh, berbicara harus tunduk dengan kaidah bahasa yang kita bicarakan. Kan ini bahasa Arab. Ya. Qaqaulihi sallallahu alaihi wasallam man iqtata'a shibran minal ardi dhulman tawaqahu Allah bihi yaumal qiyamati min sab'i Barang siapa yang mengambil, memotong, mengambil sejengkal tanah saradolim. Tanah orang dia ambil, sejengkal saja. Ya, maka Allah akan kalungkan nanti pada hari kiamat. Kalungkan tentu di lehernya ya. E, sampai tujuh lapis bumi. Ya, karena kaidahnya bahwa orang yang mempunyai sejengkal tanah atau satu meter tanah, semeter kali semeter, maka dia menguasai ke bawahnya tidak terhingga, ke atasnya tidak terhingga. Ya, oleh karena itu tidak boleh ada uh, apapun di atas tanah dia yang satu meter kali satu meter ini. Ke atas dan ke bawah. Kalau kita punya tanah 100 meter, 10 kali 10 misalnya, maka ke atasnya milik kita, ke bawahnya milik kita. Ya, tidak boleh ada yang mengganggu ke bawahnya dan ke atasnya. Walaupun mungkin aman, tetap tidak boleh hak kita. Maka jika di bawah tanah kita ini ada sesuatu, maka itu milik kita. Ini kaidahnya. Wa man iqtata'a dhira'an famin babi aula. Maka jika orang mendolimi tanah sehasta, lebih dari sejengkal, lebih-lebih lagi. Sejengkal dikalungkan, apalagi sehasta. Qalu al-Yahudu wan-Nasara. Ini bisa dengan dua apa kalimat, dua i'rab. Al-Yahuda wan Nasara boleh. Al-Yahudu wan Nasara boleh. Dua-duanya benar. Al-Yahudi jelas salah. Kalau Nasara karena ini e, majzum, An-Nasara marfu'nya, mansubnya, majrurnya sama An-Nasara. Tidak bisa Nasaru, tidak bisa Nasari yang ada An-Nasara seperti Musa, Isa tidak bisa Musu, Musi berbeda dengan uh, Adam Adam bisa Adama bisa Adamu Adami tidak bisa Muhammad bisa Muhammadun bisa Muhammadan bisa Muhammadin sebagaimana Allah bisa Allahu bisa Allaha bisa Allahi tiga-tiganya bisa Anasara tidak bisa Yahud bisa ya Bagaimana al-Yahudu wan Nasara? Uh, al-Yahuda dulu, mansub. Yang beliau bahas dulu, yang mansub dulu. Nusibal Yahudu wan Nasara ala annahu maf'ul. Al-Yahuda wan Nasara dimansubkan. Kenapa? Karena maf'ul. Karena maf'ul. Ada maf'ul berarti ada fiilnya. Fiilnya mahzuf. Fiilnya dihilangkan. Takdirnya apa? Perkiraannya apa? Atani al-Yahuda wan Nasara. Nah. Ya Rasul, apakah yang engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Ah itu mansub. Engkau maksud, berarti ada yang dimaksud. Berarti maf'ul bi, maf'ul bi harus mansub. Maka al-Yahuda. Tidak al-Yahudi. Tidak al-Yahudu. Tapi al-Yahuda wan nasara mansub. Ini yang pertama mansub. Yang kedua arrafu Marfu. Dirafakan. Kenapa dirafakan? Khobar. Ya, khobar. Bukan maf'ul bi, tapi khobar. Kan khobar harus marfu. Ya. Ma huwa al-khobar? Al-khobar ismun marfu'un yaqa'u ba'dal mubtada. Yang dimaksud dengan khabar adalah isim marfu yang jatuh setelah mubtada. Ah, berarti ada mubtada'nya. Enggak mungkin ada khabar kalau tidak ada mubtada. Mubtada khabar. Enggak mungkin ada uh, fiil kalau enggak ada fa'il. Ya, enggak mungkin ada mudhaf kalau enggak ada mudhaf ilaih dan seterusnya na'at man'ut. Ah, mubtada'nya mahdhuf. Mubtada'nya dihilangkan, perkiraannya apa? Ahum al-Yahudu wa Nasara? Ah. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Kan maksudnya sama. Ya Rasul, apakah yang kau maksud itu Yahudi dan Nasrani? Ah, itu Yahuda. Ya Rasul, uh, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Itu Yahudu. Maksudnya sama. Maka beliau katakan wa ala kulli takdirin fal jumlatu insya'iyatun li'annahum yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa hiya istihamiyatun wal istifhamu min babil insya' oh, wa ala kulli taqdir atas dua kemungkinan tadi maka jumlah di atas kalimat di atas adalah insya'iyah yang dimaksud pertanyaan istifham karena bertanya kepada nabi apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani apakah mereka Yahudi dan Nasrani. Ya, secara uh, eh, Arab berbeda, maksudnya sama. Wal Yahud adba'u Musa alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan Yahudi adalah pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wasummu Yahudan nisbatan ila Yahuda. Awalnya Yahuda Kenapa mereka disebut al-Yahud atau Yahudi? Dinisbatkan kepada Yahuda. Siapa Yahuda? Anak sulungnya Nabi Ishak. Anak tertua dari Nabi Ishak Yahuda. Mereka ini, dia ini yang tertua. Oh, Yahuda diambil dari sini. Karena Bani Israel adalah anak-anak Israel. Israel itu adalah Ishak diambil yang tertua Yahuda. Ini uh, pertama. Yang kedua, auli annahum hadu ila Allah ay raja'u ilaihi bitaubah min ibadatil ajr. Karena mereka hadu kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali bertaubat kepada Allah setelah penyembahan sapi. Kan mereka menyembah sapi di zaman Nabi Musa. Lalu mereka bertaubat, berhenti dari penyembahan sapi, lalu bertaubat menyembah Allah, maka disebut hadu. Ya, jadilah nama Yahudi. Allah alam, di antara dua nama mungkin dua-duanya benar karena satu keadaan bisa e, dua sebab. Wan Nasara hum atba'u Isa alaihi salatu wassalam dan Nasara adalah pengikut Nabi Isa alaihi salatu wasallam wa summu bidzalika nisbatan ila ballatin tusamma an-Nasirah mereka dinamakan Nasara karena dinisbatkan kepada satu negeri, satu daerah yang bernama An-Nasirah.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 Dan ketika anak tanyakan dia hanya mengatakan makan saja. Intinya seluruh makanan adalah halal. Seluruh makanan adalah halal. Menjadi haram jika jelas keharamannya misalnya dia daging babi atau darah atau yang disebelih dengan nama selain Allah atau hasil curian, hasil judi dan seterusnya. Oleh karena itu makanan tahlilan, makanan natalan, makanan persembahan dan seterusnya tidak bisa diharamkan. Tidak bisa diharamkan. Ya. Yeah. Yang haram adalah tahlilannya, natalannya, ulang tahunnya. Adapun makanan di situ sampai kepada kita, sampai di rumah kita, diantar atau apa, untuk mengharamkan jelas-jelas membutuhkan dalil yang sahih, sari. Sementara untuk menghalalkan tidak perlu dalil, karena hukum asal seluruh makanan di muka bumi adalah halal ya yang haram sekali lagi natalannya datangnya gitu jika profesi kita tidak termasuk golongan yang wajib mengeluarkan zakat mal bagaimana mensucikan harta kita jika punya tabungan yang pertama profesi seseorang tidak ada hubungannya dengan zakat profesi seseorang tidak ada hubungannya dengan zakat. Apakah mentang-mentang profesinya apa misalnya dokter, dia pasti bayar zakat belum tentu. Ya, dia dokter penghasilannya lumayan besar tapi habis kebutuhan banyak, anak banyak, istri banyak misalnya, ya maka habis untuk kebutuhan setahun nggak nyisa atau setahun nyisa cuma 2 juta 3 juta apa yang mau dijakati walaupun sebulan dia bisa dapat 20 juta 25 juta karena banyaknya pengeluaran ah, bagaimana untuk mensucikan justru lafat mensucikan yang dimaksud adalah ketika kelebihan ketika kelebihan artinya di atas nisab maka itu harus disucikan karena ada yang tidak suci. Kalau di bawah nisab maka tidak ada yang kotor, semuanya suci. Kalau mau sedekah atau umno tentu itu lebih baik. Bagaimana memberi pengertian kepada keluarga yang menganggap kami yang sedang mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sebagai suatu kelompok yang berlebihan uh, wajib bagi kita untuk bersabar. Wajib bagi kita untuk bersabar. Kita yang tahu, kita yang ngaji, kita yang uh, sudah belajar ilmu harus lebih sabar dari mereka. Maka jika mereka mengatakan ini itu anak eksklusif fundamentalis dan seterusnya, sabar harus kita sabar. Nabi SAW dikatakan lebih buruk dari itu dan beliau bersabar. Maka kita, cacian orang-orang pada kita, insyaAllah ta'ala tidak lebih dari cacian Abu Jahal Abu Lahab pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus sabar. Ya, Jangan sampai kejahilan mereka kita balas dengan kejahilan pula. Kan mereka jahil. Nggak tahu apa itu sunnah, nggak tahu apa itu tauhid, Lalu mengucapkan ucapan-ucapan jahil, kita balas dengan ucapan jahil pula, jangan. Apa kata Allah? A'urid anil jahili. Berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Umar bin Khattab didatangi oleh seseorang, orang jahil. Dan dia mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Umar emosi. Umar mau memukul orang itu. Lalu diingatkan oleh seorang anak muda yang sepantar dengan Ibnu Abbas. Ya. Dia membawakan ayat tadi wa'rid 'anil jahilin. Hudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, beramar ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Orang yang jahil, yang jauh dari ilmu, ucapannya menyakitkan, membuat hati panas, berpalinglah. Jangan dengerin. Bagaimana hukum apabila seorang Nasrani bersedekah untuk pembangunan masjid? Ketika ini tidak diminta, inisiatif dia saja bawa semen ke masjid misalnya, terima saja. Tapi dengan diminta jangan. Jangan minta kepada non-muslim. Ini uh, salah satu bentuk menghilangkan izah kaum muslimin. Ya, tapi kalau dari gereja, dari yayasan jelas-jelas Kristen tolak tolak ya mungkin ada orang Kristen samping kita mungkin dia orang awam bahkan mungkin ada ketertarikan dengan Islam silahkan terima tapi kalau dari pendetanya misalnya dari pembesarnya misalnya dari gereja dan seterusnya tolak ini izah kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah dan ulama-ulamanya akan selalu ada dan tidak pernah terputus hingga akhir zaman. Apakah di hari kiamat nanti orang-orang itu masih ada? Selesai. Jangankan orang itu, yang muslim saja itu tidak ada. Ya, yang dimaksud sampai uh, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketentuan dari Allah. Berarti bukan sampai Israfil meniup sangkakala, bukan sampai saat tertentu yang Allah kehendaki. Berarti tidak pernah bolong, tidak pernah tidak ada. Kemudian muncul lagi, nggak mungkin. Selalu ada. Sampai kapan? Sampai saat yang Allah tentukan. Di saat yang Allah tentukan, semuanya mati, bahkan siapapun yang ada iman sedikit di dada, mati. Ya, la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi ya allah ya allah tidak akan datang hari kiamat sampai di muka bumi sudah tidak ada lagi orang yang mengucap Allah, Allah, Allah, sudah tidak ada lagi. berborosahadat sahadat, azan, solat, mengucapkan Allah saja sudah tidak ada. Disitulah kiamat terjadi. Apalagi alus sunnah yang mengucapkan Allah saja tidak ada. Ya, maka sekali lagi yang dimaksud adalah sampai saat yang ditentukan. Imam Mahdi diturunkan Allah untuk meluruskan agama, iman umat ini. Apakah di hari kiamat semua orang akan beriman? Keliru. Di hari kiamat semua orang kafir semua. Di hari kiamat semua orang kafir semua. Imam Mahdi datang sebelum hari kiamat. Ya. Bahkan orang yang mati eh, di saat kiamat tiba adalah syururun nas seburuk-buruk manusia. Kata Nabi, syururun nas ada dua, seburuk-buruk manusia ada dua. Yang pertama yang masih hidup <clears throat> ketika kiamat tiba. Yang kedua, apa masih ingat? Yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah. Orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah adalah syururun nas. Seburuk-buruk manusia sama dengan orang yang masih hidup ketika kiamat tiba di akhir zaman di zaman Imam Mahdi kaum muslimin berpegang pada sunnah bertauhid dan seterusnya setelah itu beliau wafat Nabi Isa wafat kaum muslimin meninggal dan seterusnya sampai habis kemudian syirarun nas seburuk tinggal seburuk-buruk manusia mengenai ketaatan suami kepada ibu atau orang tua disyariatkan tapi bagaimana dengan orang tua yang jahil atau tidak mengenal Islam, apakah suami tersebut wajib taat kepada orang tua? Wajib. Wajib. Orang tua Kristen, orang tua Buddha, orang tua non-muslim wajib taat selagi perintahnya tidak maksiat. Orang tuanya pendeta, pastor menyuruh anaknya datang uh, untuk keperluan dunia misalnya wajib datang. Untuk mijitin, untuk bikinin kopi, untuk e, diminta uangnya dan seterusnya wajib taat. Tapi disuruh maksiat tidak boleh taat. Bukannya tidak wajib lagi, tidak boleh. Haram ditaati kalau menyuruh maksiat. Enggak usah orang tuanya Buddha ini, orang tuanya ustaz, orang tuanya ulama kiai, tapi nyuruh maksiat, taati jangan tidak boleh ditaati. Jadi taat kepada orang tua, taat kepada ayah ibu, lihat lihat perintahnya, bukan lihat orangnya. Siapapun ibu kita, mau pelacur, mau koruptor, mau pendeta, pastor, kalau menyuruh kebaikan, menyuruh sesuatu yang halal, wajib ditaati. Siapapun orang tua kita, ayah ibu kita, mau ulama, kiai, kalau menyuruh kemaksiatan tidak boleh ditaati. Berapa nisab zakat mal? E, disamakan dengan emas. Emas 80 sekian gram, 80 lah ya amannya. Bahkan lebih aman pakai perak. Perak barangkali bisa eh, tiga perempat mungkin ya. Eh, tiga perempat dari emas ini lebih aman Barangkali untuk ukuran emas 5 juta belum nisab, tapi perak sudah nisab. Karena uang kan bisa perak, bisa emas kan? Karena hari ini perak dan emas tidak dipakai, yang dipakai uang. Uang pakai apa? Pakai emas, pakai perak. Maka lebih aman pakai perak. Jika kita mempunyai simpanan uang di bank, bagaimana caranya agar selamat dari riba? Ribanya jangan diambil, ribanya jangan diambil. Jelas haram. Kalau terpaksa diambil, maka jangan dimakan. Jangan untuk kita. Salurkan, kata saya bin di tempat-tempat kotor. Ya, karena riba memang buruk sekali dan tidak boleh kita manfaatkan. Dapatkah zakat profesi dikiaskan ke zakat hasil pertanian? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Ini ibadah perhitungan-perhitungan zakat kan bagian dari ibadah. La kiasa fil ibadah. Gitu. Kan akal tidak bisa mencerna. Kenapa sekian, kenapa sekian. Itu kan keterangan langsung dari Allah dan Rasulnya. Kalau kenapa harus memberi, akal bisa mencerna. Tapi e, berapa persen, berapa persen, dan seterusnya kan akal nggak bisa menjawab. Kenapa dua setengah persen? Kenapa tidak tiga persen saja? Kan nggak bisa jawab. Ini masuk dalam ibadah mahdoh. Di zaman Nabi sudah ada pertanian, sudah ada. Di zaman Nabi sudah ada gaji karyawan, sudah ada. Para sahabat sudah ada. Gaji pemerintahan. Ibnu Lubbi akan digaji oleh Nabi SAW. Tapi Nabi tidak mengambil dari gaji itu sekian persen, sekian persen. Maka zakat amalia, zakat profesi yang hari ini marak, jelas bid'ahnya. Jelas keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. apa pandangan Islam tentang olahraga. Olahraga halal. Ya. Nabi menyuruh uh, kita mengajarkan anak-anak kita romyu wasibahah, memanah, melempar dan berenang. Ya. Bagaimana kalau anak saya bercita-cita menjadi pemain sepak bola? Nah, ini yang ada manfaatnya, ya. Kalau sekedar cari keringat, lari ke sana kemari, insya Allah ada manfaatnya. Tapi kan bukan sesuatu yang dicita-citakan. Berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ya. Dan hari ini sepak bola hampir-hampir sudah menjadi fitnah. Mungkin sudah menjadi fitnah. Ya. Apalagi oh sepak bola hampir-hampir dianggap perang. Gitu apa yang dilakukan oleh Nabi ketika perang Badar. Beliau beristighosah, mengangkat tangan tinggi-tinggi, perang, melawan orang kafir, memohon kepada Allah di saat sulit istighosah. Memohon kepada Allah di saat sulit istighosah. Menangis beliau, merengek beliau, karena perang urusan nyawa al-haq dan batil. Ini rebutan bola istighosah. Subhanallah, liyadubillah. Walillahilham kalah. Walillahilham, Ya. Kalau diulang lagi, insya Allah uh, kalah. Ya, Walillahilham kita puji Allah agar Allah memberikan pelajaran kepada manusia ini. Ya. Orang tua saya menyuruh pinjam uang ke bank untuk modal usaha. Ah, ini maksiat. Maksiat. Orang tua, guru, siapapun, kalau maksiat tidak boleh ditaati. Ya, kita berikan pengertian kepada orang tua untuk tidak uh, bermain riba di bank, meminjam, karena di bank ada ribanya. Allah alam. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.